Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 954 kilohertz Makkah AM untuk hidup lebih islami Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Konsultasi Syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamia yang disiarkan langsung dari Studio 2 Radio Makahem, Masjid Anas bin Malik, Stiba, Makassar. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah Apa kabar anda sahabat Mekah di pagi hari ini Bahagia sekali Dari balik perangkat siar 954 kHz Saya Satrio Herlambang bisa kembali hadir menyapa anda dalam program spesial kami kerjasama dengan Dewan Syariah Wahdi Islamia, program konsultasi syariah. Seperti yang sudah terjadwal pada hari Kamis, setiap hari Kamisnya kita bersama dengan narasumber kita dari Dewan Syariah khusus Komisi Komisi Usro atau Konsultasi Keluarga. Untuk Anda yang punya permasalahan-permasalahan seputar rumah tangga atau keluarga, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, SMS, eh, WeChat, kemudian Line di 0811-444-0954. Anda juga bisa kirimkan via email di email kami dewansyariahwahda@gmail.com atau di konsultasi syariah 954 gmail.com. Pagi ini saya sudah bersama narasumber kita dari Dewan Syariah Komisi uh, Usro atau Keluarga, Ustadz Haji Bahrun Nida LC MHI Hafidhullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair, sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kami juga berharap bahwa uh, sahabat Mekah dan para pendengar dimanapun Anda berada juga dalam kondisi yang sama sebagaimana kami di studio saat ini. Baik, kami akan menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Dan pertanyaan yang masuk hari ini insya Allah akan kami bahas di pekan-pekan selanjutnya. Pertanyaan pertama Ustadz, datang dari Ibu Hartati di Bekasi. Ini beliau mengirim via email. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan program ini. Ustaz, bila kita punya menantu yang membuat anak kita menjadi jauh dari keluarga dan agamanya, apakah boleh kami selaku orang tua menceraikan mereka? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara tentang masalah keluarga tentu setiap rumah tangga sangat bercita-cita dan mengharapkan kehidupan rumah tangga yang ideal, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam kenyataannya, namun dalam realitanya, bahwa tidak selamanya apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita itu sesuai dengan kenyataan. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang mendapatkan banyak bentuk pembelajaran-pembelajaran. Ya. Artinya dalam kehidupan kita ini secara umum tentu tidak ada orang yang gembira terus. Ya, Tentu tidak ada orang yang uh, sengsara terus. Ya kehidupan ini ada saatnya kita gembira, ada saatnya kita sengsara. Ya, ya. termasuk dalam kehidupan berkeluarga ya ada saatnya berada pada puncak uh, eh, mawadda warahma. Ya. ya ada saatnya anjlok. Ya seperti itulah keadaan kita sebagai sebagai uh, orang yang yang berumah tangga. Ya. Nah, termasuk yang disebutkan oleh ibu peta, penanya tadi dari Bekasi ini, ya, ya ini tentang kondisi anaknya dan uh, menantunya yang uh, nampaknya uh, memiliki uh, masalah ya internal. Tentu saja itu karena ada ada permasalahan. Uh-huh. Maka tentu saja dalam hal ini yang pertama adalah kita sebagai orang tua Eh, tetap harus uh, bijak. Iya. Yeah. Artinya kalau ada sesuatu yang uh, masih memungkinkan untuk kita perbaiki, maka itu lebih baik dibandingkan uh, tidak terselamatkan daripada uh, sesuatu itu. Apalagi dalam konteks keluarga, ya ini tentu saja harus dicari uh, akar permasalahannya, apa-apa latar belakangnya. Ya. ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Iya. iya. Nah, tentu saja dalam hal ini ya setiap kita ini memberikan perlindungan proteksi pada anak-anak kita semuanya uh mhm. -huh. ya. Maka dalam hal ini yang pertama tentu harus kita uh, mengetahui apa yang menjadi uh, penyebab ya. sehingga anak-anak kita seperti itu keadaannya ya. Kemudian setelah itu kewajiban kita sebagai orang tua ya tentu dalam hal ini termasuk dalam hal ini adalah ya anak dan menantu kita Ya. ya, tentu langkah yang pertama adalah melakukan nasihat. Ya, karena memang agama kita menganjurkan kita ini untuk uh, saling memberikan nasihat, apatah lagi terhadap ya anak kita. Ya, jadi uh, jangan langsung menempuh ya. ya cara yang to the point ya, ya tanpa melalui sebuah sebuah proses. Ya, apatah lagi ketika ya mereka-mereka itu telah berpisah Ya. Eh, banyak hal yang perlu kita pikirkan ya apalagi ketika mereka itu, mereka mereka itu sudah punya anak dan seterusnya dan seterusnya ya jadi kehidupan berumah tangga itu bukan hanya sekedar uh, pertimbangan uh, suami istri ya. ya akan tetapi banyak hal yang yang uh, menjadi pertimbangan termasuk anak-anak kita ya, ya yang telah lahir itu pastilah ya anak yang uh, apa tumbuh dalam keadaan tidak berada dalam kedua orang tua pasti berbeda ya. dengan ya orang yang uh, sempurna orang tuanya maksudnya di bawah pangkuan kedua orang tua kita bisa melihat ya di hari ini kadang-kadang ada anak ya, ya. Uh, tidak pernah ketemu dengan bapaknya karena sudah terjadi perceraian demikian juga sebaliknya ya. ya tidak pernah melihat ibunya dan seterusnya dan seterusnya ya maka saya uh, menasihatkan kepada diri saya dan kepada ibu ini ya untuk tidak uh, segera melakukan langkah uh, ekstrim itu, hmm. akan tetapi kalau memungkinkan untuk dilakukan islah, ya perbaikan, ya. ya. Dan di dalam syariat kita, bahkan kadang-kadang ketika harus uh, diselesaikan secara adil, kadang-kadang itu uh, diperbolehkan untuk mengundang keluarga dari pihak laki-laki dan mengundang keluarga dari pihak perempuan biar lebih objektif dalam dalam penanganannya. Ya. Ya, begitulah uh, apa namanya anjuran Islam untuk senantiasa uh, melakukan antisipasi-antisipasi uh, pada hal-hal yang memungkinkan untuk kita untuk kita lakukan. Dan uh, perceraian ya atau talak memang juga merupakan salah satu di antara solusi. Ya. ya. Jadi memang dalam kenyataannya ada sebuah rumah tangga ya yang ketika dia terus dipaksakan untuk uh, hidup dalam dalam uh, kehidupan berumah tangga suami istri ya memang mungkin mudaratnya lebih besar ya itulah jalan terakhir sehingga dalam Islam ada namanya syariat syariat talak ya kalau seandainya sudah dilakukan islah dilakukan perbaikan ya ternyata e, eh, terus menerus tidak pernah baikan sudah bertahun-tahun ya habis diperbaiki e, eh, cekcok lagi ya. ini lagi dan seterusnya dan seterusnya uh-huh. ah maka setelah melewati perjalanan yang panjang itu ya mungkin kita katakan ya mungkin yang terakhir ini sebagai solusinya ya, ya ada memang dalam Islam namanya talak ya. ya karena kita ini dalam menangani suatu persoalan bahwa selalu mempertimbangkan mana maslahat yang lebih besar atau madarat yang lebih kecil. Ketika ya. maslahat sesuatu lebih besar maka kita memilih. Ya, ketika kita kita melihat bahwa madaratnya lebih lebih besar maka kita memilih jalan yang lain. Ya. Nah, kebersamaan dalam rumah tangga atau perceraian itu tergantung dari sisi mana maslahat yang lebih besar ya atau ya. mana mafsadat yang yang lebih besar. Demikian kira-kira ya uh, penjelasan uh, kepada uh, ibu ini. Wallahu taala alam. Baik. Iya, terima kasih untuk Ibu Hartati di Bekasi. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bukhori di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita hendak menikah untuk kedua kali ini, iya. apakah kita butuh izin istri pertama Adil dalam hal apa yang dimaksud oleh syariat kalau kita mau beristri lebih dari satu. Alhamdulillah, insya Allah saya bisa berikan nafkah lahir dan batin buat mereka. Bahkan saya sudah siapkan rumah masing-masing Ustaz. Dan apakah saya menikah tanpa izin istri pertama? Itu artinya menzoliminya. Ya, syukran. Baik. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Uh, meminta izin itu hasilnya ada dua. Ya. Ya. Diizinkan atau tidak, tidak diizinkan. Ya. <laughs> Itu namanya minta izin. Iya. Ya. Beda sekedar pemberitahuan. Ya. Kalau pemberitahuan itu ya sekedar memberitahukan. Ya. ya, tapi yang namanya minta izin, ya ini dalam konteks pertanyaan di situ katakan ya. minta izin. Sekarang ya, kira-kira ada ndak wanita <laughs> ya yang yeah. bisa mengizinkan suaminya, Bu, saya mau menikah lagi, mm-hmm. ya. Terkecuali dalam bahasa yang uh, dalam artian karena tidak setuju, yeah. ya. Sekali dia suruh suaminya ya, nikah aja. Hmm. ya, tapi dalam arti secara normal, yeah. ya. ya. <coughs> Maaf. Mungkin hampir bisa dikatakan tidak ada wanita yang Eh, bisa melakukan itu semuanya. Betul. Ya. Oleh karena itu secara hukum asal, ini hukum yeah. asal. Mm -hmm. Ya. Itu tidak menjadi persyaratan. Ya, tidak menjadi persyaratan bagi seorang suami ketika akan menikah minta izin kepada istrinya karena tidak akan ada wanita yang mengizinkan sang suami. Iya. Yeah. Itu pula lah mungkin di antara hikmahnya sehingga ya syariat ini tidak membuat suatu aturan bahwa syaratnya menikah untuk selanjutnya kedua dan ketiga dan seterusnya adalah meminta izin. Ya. ya. Akan tetapi dalam hal ini walaupun tidak ada uh, syariatnya seperti itu, akan tetapi kita mengetahui bahwasanya seorang laki-laki yang menikah ini tentu saja uh, istri pertamanya, ya tentu saja istri pertamanya dan itu merupakan uh, fitrah bagi wanita. Yeah. Ya yang namanya sifat kecemburuan ketika ada wanita yang lain ya uh mm-hmm. -huh. walaupun itu yeah. istrinya itu sudah merupakan fitrah bagi wanita. Ya. ya. Jangankan kita, ya istri Nabi saja, orang-orang yang solehah, orang-orang yang terbaik, ummahatul mukminin. Ya. Yang namanya kecemburuan itu ada. Ya, yang betul, namanya betul. kecemburuan itu ada. Jadi artinya bukan hanya sekedar uh, kesanggupan lahir batin, ya. Kalau kesanggupan lahir batin itu artinya mungkin uh, ada orang yang bisa mengusahakannya. Ya. ya, ini dibuatkan rumah, ini juga dibuatkan rumah, ini diberikan fasilitas ini, diberikan fasilitas ini. Ya, akan tetapi uh, perlu untuk kita ketahui bahwasanya, ya, ketika seseorang berencana untuk melakukan yang namanya ta'addud, poligami yang seperti itu, yeah. ya iya, perlu melakukan pendekatan-pendekatan persuasif ya kepada sang istri paling tidak bahwasanya sang istri ini sudah memiliki wawasan yang benar tentang tentang poligami bahwa dia merupakan bagian daripada syariat Islam. Ya. ya. Itu pun pemahaman tentang uh, ta'addud ya tentang poligami itu belum cukup. Uh-huh. Ya, itu belum cukup. Sebab ya ada wanita mengatakan ya saya percaya. Ya. Saya yakin itu bagian daripada syariat, tapi mm-hmm. saya belum bisa terima. Ya, ya. Itu ada wanita yang mengatakan seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang laki-laki, ya. sebagaimana di saat kita masih bujang dulu, perlu ada persiapan-persiapan untuk kita belajar bagaimana memasuki rumah tangga. Ya. ya demikian pula, ya ini lebih dahsyat lagi untuk memasuki e, rumah tangga tingkat kedua. Ya. ya. Ini menurut saya membutuhkan persiapan yang lebih mapan lagi. Mm -hmm. Ya. Mm-hmm. Sebab uh, di situ ada kemungkinan. Yeah. ya ada kemungkinan-kemungkinan Kemungkinan yang pertama adalah mungkin kita sukses dalam uh, mengarungi mengarungi eh, rumah tangga baru itu. Iya. Yeah. Itu pun dalam bahasa sukses tidak berarti bahwa tidak ada riak-riak bagi orang yang uh, hmm. memiliki lebih daripada satu istri. Ya. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada riak-riak di antara istri istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. tapi riak-riak itu istilahnya sesuatu yang masih lumrah, masih bisa terkendali, Iya. ya yang yang tidak bisa terjadi itu adalah ketika sudah uh, sampai pada tingkat uh, apa? Tidak lagi membuat nyaman kehidupan ini, hmm. urusan dakwah kita, eh, anak-anak uh, sampai terbengkalai. Ah, ya, ini yeah. sudah masuk dalam uh, kategori uh, apa? Uh, tidak kondusif. Ya. ya. Maka mungkin ya di antara hal-hal yang bisa dilakukan adalah memberikan pemahaman dan wawasan yang uh, apa? yang luas kepada orang-orang yang yang memiliki keinginan untuk melakukan yang namanya yang namanya ta'adud itu yeah. ya uh, di antaranya ya uh, bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang uh, apa yang masuk akal yeah. ya uh, bisa memberikan contoh kepada kehidupan-kehidupan uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya artinya uh, menurut saya ini tidak boleh langsung uh, begitu saja ternyata Eh, sudah satu tahun dia beristri, baru istri pertamanya tahu. Nah, ini yeah. juga kita tidak menginginkan. Walaupun kita katakan <laughs> tadi tidak tidak yeah. menjadi persyaratan meminta izin, mm -hmm. ya. Tapi artinya bagaimana kita kondisikan istri kita itu, yeah. ya istri pertama itu uh, paling tidak dia tidak kaget secara uh, psikologis, yeah. ya iya, dia tidak kaget. Ya umpamanya dia melihat bahwasanya nampaknya suami saya ini uh, mengarah ke sana ini. Mm -hmm. Jadi mhm. ada persiapan bagi sang istri ini untuk menerima kenyataan itu andaikan suatu suatu saat itu itu terjadi yeah. ya dan uh, itu kita bisa komunikasikan sesuai dengan uh, apa uh, kondisi keadaan keluarga kita kira-kira iya. apa kecenderungan mm -hmm. daripada istri kita itu kita bisa masuk lewat lewat uh, apa pendekatan-pendekatan yang yang seperti itu nah yeah. kita bisa melihat bahwasanya ya orang-orang yang melakukan taadud itu tanpa adanya persiapan-persiapan seperti itu, ya biasanya eh, apa feedbacknya itu luar biasa, ya. Dimana mungkin sang istri ini pokoknya tidak bisa tidak harus cerai, ya. ya. Pokoknya kalau masih bersama dengan istri keduanya, ya saya tidak punya jalan harus diceraikan, ya. Ya, ya karena reaksinya demikian keras itu karena tidak ada persiapan-persiapan yang yang dilakukan, ya sebelumnya. Kemudian yang kedua menurut saya wallahu taala alam ya. Ini andaikan dia berhasil ya menikah yang kedua kalinya ya. ya. Walaupun istri pertama dengan istri kedua ini statusnya sama haknya hmm. ya, sama haknya. Tapi kan artinya uh, istri pertama ini yang lebih duluan yeah. ya istri kedua dan seterusnya ini yang belakangan jadi ini persoalan persoalan uh, apa teknis saja yeah. ya uh, mestinya istri kedua ini uh, istilahnya tidak juga langsung uh, berhadapan dengan dengan madunya yang pertama itu dengan mengatakan kita kan ini sama-sama suami kita <laughs> ya tapi bagaimana dia sedikit agak mengalah lah yeah. gitu ya tahu diri ya, ya tahu diri lah karena <laughs> dia kan yang pertama pendatang baru yeah, iya, ya yeah, yeah. jadi dia harus tahu diri yeah. ya artinya istri kedua ini harusnya banyak-banyak dia melakukan pendekatan sama mm -hmm. ya uh, istri pertama daripada sang suami itu ya. sehingga sang istri pertama ini eh, merasa bahwa ya uh, saya punya madu ini uh, nampaknya punya pengertian ya. ya. Kalau perlu istilahnya bagaimana bagaimana antara mereka itu ya layaknya eh apa adik kakak lah seperti ya. itu. Iya, yang namanya istri kedua atau istri keberapa, hmm. mau ya, menempatkan dirinya sebagai sebagai adik lah kira-kira bahasanya seperti itu. Ya. Iya, ya. sehingga ya pada proses selanjutnya eh, kira-kira uh, sang suami ini bisa melewati daripada sunnah Rasul itu, iya, ya, ya eh, dekat-dekat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya maka uh, ini bisa menimbulkan mudarat yang yang lebih yang lebih besar. Wallahu taala alam. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Bukhari di Pontianak. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Beralih ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Goa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ibu rumah tangga nih. Saya punya ayah. Saya kalau melihat ayah saya tuh Ustaz, merasa jengkel setiap menatapnya. Hal ini karena ayah saya selalu mendekati perempuan yang sudah berkeluarga. Selain itu, kata orang ia pernah jajan di luar. Sudah berkali-kali saya nasihati tapi ia tidak pernah mau dengar. Bahkan selalu berakhir dengan pertengkaran Ustadz. Akhirnya saya diamkan saja daripada bertengkar terus. Tapi setiap menatapnya saya merasa jijik Ustadz. Kebetulan ayah saya ini tinggal bersama saya selama ibu saya telah meninggal. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Karena saya ingin melihat beliau baik di akhir hidupnya. Iya. Iya. Yeah. Allahul musta'an. Iya, semoga Allah memberikan taufik, ya hidayah kepada sang ayah yang disebutkan oleh uh, sang penanya tadi. Dan itu sangat uh, wajar ya. Uh mhm. -huh. Kalau seandainya ada sikap-sikap yang seperti itu yang uh, muncul dari seorang anak karena mengetahui perbuatan orang tua yang seharusnya sebagai orang tua memberikan eh, pendidikan, memberikan pembinaan kepada namanya sang anak, ya. api akan tetapi justru yang terjadi kebalikannya, uh hmm. -huh. ya akan terjadi justru yang terjadi adalah kebalikannya, ya kebanyakan kita ini kan istilahnya mestinya orang tua itu yang memberikan contoh kepada anak, ya, ya. Dan biasanya orang tua ini yang merasa resah ya dengan keadaan anak-anak. Ya, akan tetapi ini kebalikan. Justru anak yang resah terhadap ya keadaan keadaan ya. orang tua. Ini tentu bukan hal yang eh, biasa-biasa. Uh, biasa -biasa, ya. Jadi yang pertama bahwa bagaimanapun juga dia tetap sebagai orang tua. Dia tetap sebagai orang tua dan kelakuannya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu tidak e, menggugurkan posisinya dia tetap sebagai orang tua dan dia posisinya sebagai anak yang uh, diceritakan tadi ini. Nah, kalau kita kembali melihat kepada uh, apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Uh, Al-Qur'an itu menyebutkan ya dalam kisah uh, Luqman alaihissalatu wassalam uh, yang mana lebih besar pelanggaran? Ya. ya berbuat kesyirikan atau melakukan perzinahan yang seperti tadi. Ya. Ah, tentu saja kalau dalam dalam dalam dalam syariat Islam tentu syirik lebih besar. Iya. Mm-hmm. -huh. Ya. Ya. ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tapi bisa saja mengampuni dosa selain daripada kesyirikan. Ya. Maka kita bisa mengambil kesimpulan kesyirikan ini tentu lebih besar dosanya dibandingkan dengan Eh, perbuatan itu. Walaupun hmm. perbuatan zina ini ya juga masuk dalam kategori dosa-dosa ya, ya besar. Hmm. Ya. Nah, kita melihat ya bagaimana Al-Qur'an memberikan petunjuk. Wa in jahadaka ala an wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika orang tuamu itu adalah mengajak untuk mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal-hal kemungkaran yang dia lakukan Allah tidak berbasa-basi dalam menyebutkan keterangan dalam ayat itu, ya. tapi Allah langsung to the point mengatakan fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaatinya. Hmm. Ya. Jangan dikatakan berbahasa basi sedikit apa pokoknya fala tuti'huma. Ya. Janganlah engkau ya mentaatinya. Nah, demikian pula dalam hal ini ya kaitannya dengan sang penanya tani tadi ya. Dalam kaitannya dengan pelanggaran ya. tentu saja ya tidak ada uh, kompromi dalam hal ini. Uh hmm. -huh. Ya, pelanggaran tetap sebagai pelanggaran. Ya. Akan tetapi yang saya maksudkan di sini, ya, karena dia sebagai orang tua kita yeah. yang uh, kita mendapatkan ujian dengan kelakuannya yang seperti itu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam kaitannya dengan ayat, uh, andaikan orang tua itu berbuat kesyirikan, fala tuti'huma. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala wasahibahuma fid dunya ma'rufa akan tetapi tetap tidak boleh engkau menghilangkan uh, birrul walidain kepada orang tua ini hanya karena pelanggaran yang dia yang dia lakukan. Artinya sebagai anak ya tidak boleh kita memutuskan dan mengatakan itu sudah bukan orang tua saya. Ya. Tetap saja sebagai sebagai orang tua kita. Iya. Mungkin dalam hal ini kita sebagai anak walaupun kita sebagai anak dan kita lebih faham tentang kondisi itu Artinya kita sebagai anak juga bisa menasihati orang tua kita, ya, ya. dengan cara yang dengan cara yang terbaik insya Allah ya. Taala. Ya. Kemudian ketika ternyata dia tidak menerimanya, maka itu bukanlah menjadi tanggung jawab kita setelah itu, karena kita ini hanya menyampaikan apa yang kita bisa bisa sampaikan. Akan tetapi tidak bisa mengurangi pelayanan kita terhadap orang tua kita itu dan mudah-mudahan dengan perbuatan baik kita kepadanya, ya. itu bisa menjadi penyebab sehingga dia sadar. Mhm. Iya, ya, banyak kasus-kasus yang seperti itu terjadi. Dan ya. itulah salah satu di antara keluar biasaan yang namanya akhlakul karimah. Mhm. Iya, ya. Jadi akhlakul karimah itu kadang-kadang membuat bagi orang itu sadar ya karena kebaikan-kebaikan yang yang kita lakukan. Coba bisa saya dibayangkan, ya saya ini sudah melakukan perbuatan seperti ini, tapi ternyata anak saya ya tetap saja memberikan pelayanan kepada saya, berkhidmat kepada saya, yang sesungguhnya andaikan anak saya melakukan hal seperti itu, ini bisa dibalik logikanya, ya. mungkin saya tidak akan melakukan hal seperti itu terhadap terhadap anak saya. Jadi hmm. dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwasanya ya e, tetaplah orang tua sebagai orang tua dan kita ini bertakwa, ya sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita ya artinya jangan berputus asa dan doakan orang tua kita ya agar hmm. supaya dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala uh, seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di zaman beliau itu kan kita dengarkan ceritanya bahwa dia melaporkan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa e, saya ini ya Rasulullah e, pezina, ya. Ya, saya ini se seorang pezina, uh mhm. -huh. ya. Tapi walaupun demikian saya punya punya minat untuk masuk ke dalam Islam, ya. ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Eh, cuma mengatakan eh, yang penting kamu ini tidak berbohong, tidak berdusta ketika ketemu dengan saya. Ya. Maka orang itu mengatakan kalau cuma itu syaratnya so, saya masuk Islam. Ya. Iya. Ya. ya intinya eh, jalan ceritanya ketika orang itu sudah masuk Islam, Nabi menyadarkan yang menyentuh hatinya. Ya, Nabi mengatakan e, kamu punya ibu. Hmm. Ya tentu. Ya. ya. Terus Nabi mengatakan, kira-kira kalau ada orang lain, laki-laki lain yang mengganggu ibumu, memperkosa ibumu atau apalah, kira-kira kamu marah? Ya, ya, ya. Maka orang itu mengatakan, pasti ya Rasulullah. Hmm. Nah, maka Nabi mengatakan, demikian pula ibunya orang lain, ketika kamu mengganggunya, pasti dia punya keluarga. Pastilah orang lain marah ketika diganggu ibunya. Ya. Iya. Ya. Kamu punya saudara perempuan? Iya, saya punya saudara perempuannya Rasulullah. Nah, Kira-kira kalau ada laki-laki lain yang mengganggu adik perempuan berzina dengan dengan dia atau dia perkosa, marah atau tidak? Ya. Maka orang itu mengatakan, ya tentu saya marah semua Ya kira-kira kalau tidak istilah, saya akan ambil badik saya dan saya akan ya tikam dia. Ya. ya. Maka begitu cara Nabi SAW ya menyadarkan orang ini sebagaimana orang lain tidak senang ya eh, apa Eh, keluarga perempuannya diperlakukan seperti itu, maka ya tentu demikian pula sebagaimana Anda tidak senang diperlakukan ke saudara perempuannya atau keluarga perempuannya seperti itu, maka orang lain juga tidak senang diperlakukan keluarga perempuannya yang seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memegang kepalanya orang itu kemudian mendoakannya Allahumma hassin farjahu Ya Allah, sucikanlah ya kehormatannya, sucikanlah kemaluannya. Maka ini juga merupakan salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan untuk senantiasa tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya anak-anak kita, istri kita, suami kita, siapa saja yang menurut kita pada hari ini sungguh banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, jangan kita pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendoakan mereka, Rabbana hablana min azwajina wa قرة qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Demikian wallahu a'lam. Ya. Eh, kalau melihat dari kondisi sang ayah Ustaz yeah. yang sudah lama ditinggal oleh istri, apa tidak sebaiknya dicarikan istri baru di Ustaz yeah. untuk menghindari perizinahan-perizinahan? ya jadi itu juga mungkin salah satu di antara uh, keadaan yang perlu kita pelajari. Mm -hmm. Ya, salah satu di antara keadaan yang perlu kita pelajari bahwa seorang laki-laki apakah karena kasus pertalakan atau karena istrinya meninggal dunia atau apa saja yang jelas yeah. sudah tidak ada istrinya hmm. dan secara kebutuhan biologis dia mungkin masih muda ya yeah. hmm. dia mungkin 50 tahun itu kita bisa katakan yeah. ya masih butuh ya yeah. masih butuh penyaluran uh, kebutuhan biologis ya hmm. maka ya kita sebagai seorang anak mungkin salah satu di antara bentuk perbuatan baik kita kepada orang tua kita kalau kita mencarikan calon. Ya. Iya. ya Artinya tentu bisa dikomunikasikan hmm. ini bagaimana Pak? Iya. ya Artinya nampaknya Bapak ini artinya uh, tidak bisa hidup sendirian seperti ini. Ya hmm. itu juga mungkin salah satu di antara ya solusi. Ya makanya ya. kita sebagai seorang anak ini uh, harus wajib cepat tanggap ya hmm. melihat kondisi ya sebagaimana orang tua ketika melihat anaknya ya yang sudah jarang tinggal di rumah apa ya. nampaknya anak ini istilahnya sudah uh, butuh ya yang namanya pendamping. Ya. Maka uh, baik dari pihak bapak kepada ibu, apa kepada kepada anak atau anak kepada orang tua, ya kita ini istilahnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya kita saling bertahun ya, ya dalam kehidupan kita ini. Baik. Baik, Selanjutnya ini ada uh, curhat dari Haslinda di Surabaya via email beliau kirimkan. Iya. Ustad, eh, katanya nih, enak ya punya kenalan orang alim. Mereka bisa dijodohin, bisa jodohin anak mereka, ponakan mereka atau keluarga mereka dengan orang-orang yang setaranya, Ustad. Hmm. Karena mereka juga punya stok kenalan ikhwan yang baik ahlaknya dan reputasinya, Ustad. Hmm. Tapi kalau kami ini orang biasa seperti ini nyari suami susah banget. Data diri sudah labuk di tangan pengurus misalnya tapi nggak dapat dapat nih Ustad. Allah <laughs> iya. iya. Jadi masya Allah, ya sang penanya ini uh, apa? Seakan-akan ingin menggambarkan bahwa kalau ya ustadz-ustadz itu yeah. Iya. uh, banyak link-linknya sesama <laughs> sesama ustadz. Yeah. Ya. Iya. Jadi yang pertama bahwa kita ini memang harus berusaha untuk menciptakan lingkungan dulu. Yeah ya untuk menciptakan lingkungan. Nah, saya berbicara lebih uh, panjang lebar sedikit. Hmm. Itulah sebabnya sehingga yang pertama yang diajukan, ya ketika kita pertama kali start kan laki-laki ini dianjurkan mencari wanita yang solihah. Ya. Perempuan juga ya dianjurkan untuk mencari suami yang soleh. Ya tentu ya. saja lewat orang tuanya, hmm. ya, lewat lewat walinya. Nah suami yang soleh, kemudian anak yang soleha. Ya, suami yang soleh, eh, soleh, kemudian istri yang soleha. Tentu saja ketika melahirkan keturunan nanti, ya, ya ini lingkungan pertama adalah kedua orang tuanya. Hmm. Nah, kedua orang tuanya. Maka secara teori, kalau lingkungan ini bisa dipertahankan, ya, maka insya Allah anak-anak kita ini akan uh, menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Ya. Nah, kalau yang melakukan itu Ya, kalau yang melakukan itu selektif untuk menikah yang soleh saja. Kemudian bersuami yang soleh. Ya. Ya. Kira-kira kalau dalam sebuah lingkungan orang memiliki pemahaman tentang bagaimana pembinaan rumah tangga yang uh, konsep pembinaan rumah tangga yang yang yang kita start dari awal itu. Kira-kira kalau kita ada dalam satu RT, hmm. ya Begitu semua pemikiran kita. Pokoknya ingin cari yang solihah, Ya. Sang perempuan juga ingin cari yang soleh. Nah, kalau dalam satu RT saja itu, ada seribu orang yang seperti itu. Ya. ya. Katakanlah kita dalam dalam sebuah komunitas. Ya. Semua orang di situ, pokoknya suaminya soleh, istrinya solihah, Kan ini akan melahirkan anak-anak yang soleh soleh. Ya. Nah, ketika saya di antara orang, ya, komunitas yang berada di situ, salah satu di antaranya saya berada di di lingkungan itu. Ya. Ketika anak-anak ini sudah pada besar semuanya. Hmm. Ya kan teorinya tentu saya tidak akan uh, kerepotan lagi mencarikan calon untuk anak saya ke tempat lain. Ya. Cukup di lingkungan saya. Hmm. Istilahnya antar kita inilah yang saling uh, apa? Uh, terjadi pernikahan di antara kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Ya. Iya. Yeah. Dan uh, saya rasa banyak uh, apa namanya uh, para aktivis-aktivis yang yang seperti itu sekarang. Dan ini kaitannya dengan yang ditanyakan oleh sang penanya tadi. Artinya ya. pertamanya itu mereka tidak memiliki lingkungan yang seperti itu. Hmm. Mereka tinggal di lingkungan orang-orang umum apa dan sebagainya. Tapi karena adanya azam untuk menciptakan sebuah lingkungan, ah, maka pertama ditanya kamu punya adik perempuan enggak? Ya. Nah, wah tentu. Iya, karena kita ini sudah berteman. Oh iya, ada adik perempuan saya. Iya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Iya. Bagaimana kalau saya lamar adik perempuan Anda? Iya. Maka akhirnya kita terjadilah uh, hubungan iya dua orang yang berteman tadi ini yang tadinya sekedar berteman uh, sudah menjadi ipar. Iya. Iya, sudah menjadi ipar. Iya. Ada lagi yang kedua, iya kita carikan lagi. Oh, ada teman. Oh, saya tahu teman itu ada adik perempuannya. Ya. Maka saya yang aktif untuk menguruskan. Oh, saya ingin mempertemukan ini antara adik perempuannya dan ini. Nah, ketika hal itu uh, apa menjadi sebuah uh, gerakan yang yang uh, apa? Yang terus menerus. Akhirnya uh, terus kita juga melakukan pembinaan di tengah-tengah masyarakat ini. Ya maka otomatis kita bahagian daripada orang-orang yang masuk dalam sistem itu yang insya Allah tidak lagi kita kesulitan untuk mengatakan bagaimana ya caranya mencari orang soleh, bagaimana cara caranya mencari orang soleh, karena kita ini sudah membuat komunitas. Ya. Maka kita anjurkan juga kepada penanya ini berusahalah untuk masuk dalam komunitas orang-orang yang ya mungkin istilah kita pada hari ini eh, para dai, para aktivis Islam, minimal awal-awalnya mungkin ikut pengajian-pengajian umum apa dan ya. sebagainya Ya? ya. Kalau kita ini sudah sering mengikuti pengajian-pengajian umum, sudah pakai jilbab apa? Ya. Tentu saja insya Allah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan pasti kita banyak punya teman-teman perempuan di situ ketika ikut pengajian. Oh sudah dua tiga kali ikut pengajian apa. Dan kelihatannya uh, ingin betul belajar Islam. Itu insya Allah Allah akan mendatangkan ya eh, orang-orang uh, yang yang kita inginkan yang soleh sebagaimana kita menjadi orang yang soleh. Ya, mungkin kita dalam pengajian itu ada salah seorang e, anggota pengajian mungkin mengincar ah ini nampaknya eh, orang-orang uh, baik kata kayaknya ini ini ya, ya. Akhirnya itu menjadi informasi akhirnya datanglah orang yang melamar kepada kita ya. ya. Tapi ketika kita ini tidak ada usaha untuk mensolehkan diri hmm. ya maka jangankan orang soleh ya. ya. Orang orang penjahat pun tidak pernah bercita-cita untuk ya mencari istri yang uh, yang jahat. Yeah. ya, iya, contohnya seorang pencuri walaupun dia pencuri yeah. tidak akan pernah dia bercita-cita mudah-mudahan anak saya juga kasihan ini lebih pencuri lagi. Ya, lebih senior, lebih kakap dari saya itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka kalau kita ini ingin mendapatkan yang baik, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita insya Allah. Ya, rata-rata di antara para aktivis Islam ini itu adalah orang-orang yang tidak pernah e, ketemu, tidak pernah berkenalan. Ya, tapi alhamdulillah menurut kita standar kita, Allah mempertemukan tidak pernah melalui pacaran, tidak pernah ini itu, Allah mempertemukan dan ternyata setelah membangun rumah tangga, nampaknya apa yang kita harapkan itu kesolehan yang kita itu ada dan nampaknya cocok. Hmm. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu untuk kita istilahnya kawal dalam kehidupan kita eh, apa membina eh, rumah tangga ini. Jadi uh, jangan uh, putus asa insya Allah. Ya, jangan putus asa insya Allah. Mungkin yang mengurus tadi itu juga, ya mungkin perlu ganti pengurus itu tadi. Ya, ya perlu ganti pengurus. Jangan-jangan juga pengurusnya memang tidak serius insya Allah. Ya. Demikian Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan mudah-mudahan untuk Haslinda di Surabaya sudah uh, terpenuhi jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya ini Ustaz ada hamba Allah. Bismillah, apakah perempuan yang pernah berzina Ustaz kemudian dia akan menikah dengan laki-laki lain, apakah dia harus menyampaikan kepada calon suaminya kalau dia sudah tidak suci lagi? Kemudian laki-laki yang dulu menzinahinya sudah menikah dengan perempuan lain, Ustaz. Ya, syukran. Iya. Jadi uh, ada hal-hal yang uh, sifatnya memang harus kita jujur ya ada hal-hal yang sifatnya uh, sikap kita harus kita jujur. Itu umpamanya kalau dalam kaitannya dengan persoalan uh, jual beli. Yeah. Umpamanya saya mau jual sebuah barang, hmm. kalau ada cacatnya, itu dalam hukum fikih, dalam hukum jual beli itu wajib saya menyampaikan. Yeah. Ya. Jangan jual HP, ya ada cacatnya terus disembunyikan HP disembunyikan cacatnya itu tidak boleh iya iya ya. apa saja kalau yang namanya hmm. yang namanya barang iya namun kaitannya dengan persoalan uh, apa kehormatan yang seperti ini ya itu dalam Islam justru ya dianjurkan untuk ditutup rapat hal-hal yang seperti itu untuk ditutup rapat iya. Itulah sebabnya sehingga dalam Islam itu uh, hukumannya orang yang menuduh melakukan uh, perbuatan zina walaupun mungkin secara realita betul itu terjadi tapi dia tidak dapat mendatangkan empat saksi maka itu tertolak demi hukum ya sakin diproteksinya yang namanya persoalan kehormatan di dalam di dalam Islam itu nah kalau kasusnya yang seperti tadi terjadi ya mudah-mudahan uh, apa namanya uh, kasus ini yang yang berkaitan dengan dengan orang tersebut ya berkaitan dengan orang tersebut ya mungkin ini pertanyaan titipan saja ditanyakan kepada yang bertanya ini ya. atau Allah alam siapa yang yang mengalaminya itu uh, yang pertama dulu bahwasanya uh, apakah betul-betul dia sudah bertobat kepada Allah ya, ya? apakah betul-betul dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia betul-betul sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang tidak dilakukan proses hukum Islam karena dia berada di negeri yang tidak ditegakkan hukum rajam umpamanya bagi wanita yang sudah bersuami atau laki-laki yang sudah beristri ya kemudian uh, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. maka kita katakan insyaallah ya Allah akan mengampuni daripada dosanya itu kalau betul-betul dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ketika dia ingin memperbaiki diri, katakanlah si perempuan tadi itu dia sudah bertobat dari perbuatan zina itu. Nah, uh, artinya tinggal dilihat, tinggal dilihat. Kira-kira kalau dia bersama-sama, ya, apakah kira-kira hal ini bisa uh, terungkap dan itu membuat keberatan sang suami, ya? Maka ini memang e, membutuhkan prediksi-prediksi. Iya. Kalau umpamanya diprediksikan bahwasanya dia bisa menutup ya baik-baik daripada aib masa lalunya, maka seluruh apa yang terjadi pada masa lalu itu tidak boleh diungkit-ungkit karena itu me, menutup aib ya orang-orang yang sudah bertobat. Iya. Dan ketika suatu saat terpaksa ketika sang suami tahu bahwa Anda ini sudah bukan perawan. Ya. Apa boleh buat? Ya, maka pada saat itu juga ya terpaksa dia harus ya menyatakan secara terus terang bahwa betul saya memang pernah berbuat serong pada masa yang lalu, tapi sekarang ini saya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal uh, diserahkan kepada sang suami tersebut. Ya, apakah ingin menceraikannya? Ya. Yang jelas dari sisi uh, apa kebertobatan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua riwayat disebutkan at-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat itu sama dengan orang yang tidak punya yang tidak punya dosa lagi. Nah, itu perbedaannya antara persoalan kehormatan dengan barang-barang. Ya, ya. kalau barang-barang tadi itu wajib untuk kita jelaskan bahwa uh, apa ada ada cacatnya. Ya, termasuk kita ini ya saya kembangkan sedikit ya. yang sudah pada berkeluarga uh, ada kemungkinan kita punya masa-masa lalu ketika kita masih bujang dulu. Iya, iya kan? Istri juga kita begitu, hmm. ya. Maka ini haram hukumnya antara sesama istri suami istri ini untuk saling bernostalgia masa lalunya. Yeah. Tidak boleh. Itu hmm. harus ditutup rapat-rapat. iya Iya, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan, "Oh, saya dulu itu pacaran dengan itu tetangga yang <laughs> anu." Tidak boleh. Iya. iya itu harus ditutup eh, itu berkaitan dengan pelanggaran ditutup ya rapat-rapat. Hmm. Kalaupun terpaksa harus ketahuan, yeah. ya maka kita lihat kepada yang bersangkutan, ya kalau memang dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sama dengan orang yang sudah tidak punya tobat lagi. Itu kita serahkan kepada sang suami. Iya. Yeah. Eh, dalam keadaan sudah bertobat pun kalau istilahnya dia merasa keberatan itu haknya dia untuk yeah. ya mentalak istrinya atau meninggalkannya. Wallahu taala. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Aisyah di Kendari. Iya. Ustaz, ada orang yang melamar saya sudah tiga kali malah. Tapi menurut saya belum meyakinkan Ustaz. Uh, belum meyakinkan. Iya. Karena patokan saya adalah agama dan ahlaknya. Iya. Saya pernah dengar jodoh itu rezeki Ustaz. Iya. Kalau kita menolak lamaran-lamaran orang maka kita akan dijauhi oleh rezeki Ustaz. Iya. Bagaimana solusinya Ustaz? Iya. Jadi Eh, baguslah apa yang dikatakan oleh saudari kita yang bertanya ini. Ya, nampaknya uh, saudari kita ini cukup selektif. Ya. ya, karena kita dengarkan kisahnya sudah tiga kali. Ya, ya tiga kali didatangi ya, untuk iya. untuk dilamar dan belum juga ada yang dia yang dia terima. Ya, uh, dalam syariat Islam kan jelas sekali patokannya. Ya, bahwa wanita itu uh, apa afon uh, eh, Nabi mengatakan ida ataku man tardawna dinahu wa kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu telah agamanya dan akhlaknya maka terimalah ya ya nah tentu saja dalam hal ini Artinya kalau sudah ada standar-standar minimal pada seseorang itu, apalagi sudah sampai dua tiga kali berulang, ya. ya maka Eh, tentu saja untuk mencari manusia yang sempurna tentu tidak akan mungkin. Ya. Tapi paling tidak bahwa uh, eh, kita sudah memiliki standar yang minimal. Uh, dalam salah satu riwayat disebutkan, ya apabila engkau melihat seorang laki-laki yang berbolak-balik antara rumah dengan masjid setiap waktu salat, fashhadu lahu bil khair, maka berikanlah persaksian kebaikan dan kesolehan pada pada orang itu. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat ya secara umum bahwa uh, agamanya bagus, iya. Tapi dalam hal-hal apa yang lebih distressing umpamanya kita melihat agamanya itu dia orang yang sudah rajin sholat. Ya. Nah, itu sudah menjadi salah satu alasan uh, agamanya iya baik orang itu. Akhlaknya umpamanya alhamdulillah kita ketahui dari uh, apa teman kita bagaimana kita perlu menelusuri juga ya bagaimana ya. dengan si fulan itu, bagaimana keluarganya. Ya. Artinya ketika secara lahiriah kita sudah melihat itu adalah keluarga baik-baik, maka tawakal ala Allah. Ya, sebab yang namanya menikah itu uh, apalagi wanita, ya, ya kita khawatirkan ini itu ada juga eh, momentumnya. Ya, ada momentumnya ketika jangan sampai sudah terlalu banyak sampai itu, wah, eh, sudah tiga yang melamar itu ah sekali jangan dilamar dia karena kayaknya tidak ada orang tidak mau menikah itu. Iya, ya, yang terpenting. Iya, yang terbaik sih kalau seandainya dari awal ada memang yang ideal, yang ya kalau perlu ulama yang melamar kita, ya, ya ulama muda, tamatan dari Timur Tengah umpamanya, alhamdulillah ya. Tapi yang terpenting kan bahwasanya kita ini punya standar bahwa ketika orang itu termasuk orang yang soleh, ya bagus sholatnya, bagus ibadahnya, dia rajin ke masjid, ya dan seterusnya dan seterusnya, maka kata Nabi SAW tidak ada lagi alasan untuk ya menunda daripada uh, pernikahan yang seperti itu. Wallahu taala. Baik. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Dan masih ada pertanyaan yang sudah masuk juga tapi belum kita bahas hari ini. Kita iya. simpan dulu Ustaz iya, untuk kita bahas di pekan depan dengan narasumber yang berbeda masih dari Komisi Usra. Uh, mungkin ada statement closing Ustaz mau disampaikan? Iya. Jadi uh, Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita ini untuk menjaga diri dan keluarga. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dari dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya kita dalam kehidupan berumah tangga ini masing-masing harus memiliki kepedulian. Ya. Kita harus punya kepedulian terhadap istri kita kalau kita seorang suami. Kita harus punya kepedulian terhadap suami kita kalau kita sebagai seorang istri. Kita harus punya kepedulian kepada anak kita kalau kita sebagai seorang orang tua. Ya dan seterusnya dan dan seterusnya. Jangan persoalan dalam rumah tangga itu eh, apa berlarut-larut ketika ada masalah ya tidak diselesaikan secara secara baik ya. Segeralah melakukan ya eh, perbaikan-perbaikan ya secara dini sebelum uh, mengalami yang namanya uh, kondisi yang yang terberat itu. Ya, maka alhamdulillah kita menyiapkan uh, konsultasi usra ini dalam rangka ya karena kita ingin eh, saudara-saudara uh, semuslim kita ya uh, apa bisa mendapatkan pencerahan ya semoga dengan itu insyaallah uh, bisa membangun rumah tangga ya yang sakinah mawaddah warahmah demikian wallahu taala alam baik Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan usia yang panjang dan berkah insya Allah. Amin, amin. Dan kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda juga partisipasi yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. SMS yang masuk atau lain atau WhatsApp yang masuk pada pagi hari ini insya Allah kita akan bahas di pekan depan. Insya Allah besok kita akan ketemu dengan komisi yang berbeda untuk membahas masalah-masalah lainnya. Dan pastikan Anda terus mendengarkan konsultasi syariah hadir setiap hari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Lain interaktif yang telah kami siapkan bisa Anda kirim via email di dewansyariah@gmail.com atau di konsultasi syariah 954 at gmail.com dan juga bisa ke 0811 Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Satrio Lambang bersama narasumber kita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mendengarkan konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamia yang disiarkan langsung dari Studio 2 Radio Makaem, Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar.